Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat-sangat masyhur di zamannya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yaitu Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Hasan Ibn Muhammad Ad-Dimashqi Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullah taala yang sudah sangat terkenal karya-karya beliau di dalam berbagai macam pokok-pokok ilmu agama. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus pembahasan terkait dengan kitab ini At-Takhrif Minan Nar yaitu menumbuhkan rasa takut dari api neraka. Itu semuanya dalam rangka untuk melembutkan hati-hati kita. Al-Khasyah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghasilkan menumbuhkan banyak perkara-perkara kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk takut kepada api neraka. Sehingga dalam bab yang pertama Al-Mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan bab al-inzar minan nar. Bab memperingatkan akan dahsyatnya api neraka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. يا أيها الذين آمنوا أو أنفسكم وأهليكم نارا Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa Waquduhan nas wal hijaratu yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun yang di dalam di dalam neraka tersebut terdapat para malaikat-malaikat yang keras lagi kaku. Yang garang-garang, yang sangat-sangat menyeramkan. لا Allah الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa yang Allah perintahkan dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk takut dengan api neraka. rasa takut yang akan bisa membuahkan banyak kebaikan. Menjadikan seorang insan banyak-banyak beramal soleh, bersemangat di dalam beramal soleh. Dan juga dengan rasa takut kepada neraka, seorang insan akan mudah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. An-Nabi alaihi salatu wasalam di antara doa beliau, Allahumma qasim lana min khasyatika allati ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Takut akan azabmu ya Allah. Yang dengan rasa takut tersebut akan bisa menghalangi kami dari berbuat maksiat dengan engkau ya Allah. Ini diantara buah rasa takut kepada Allah. Buah rasa takut kepada api neraka ya Allah Azza wa Jalla. Yaitu akan bisa menghalangi seorang insan dari perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga di dalam Al-Quran banyak Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat daripada api neraka yang sedemikian dahsyat. Yang sebahagiannya dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitab ini tentang beberapa sifat-sifat yang sangat dahsyat dari azab api neraka. Semuanya merupakan bentuk indar peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya wakuduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia. Yang namanya bahan bakar itu sesuatu yang menjadikan neraka semakin menyala. Semakin menyala neraka dalam ayat ini disebutkan dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan para hamba Allah maksiat yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah, oleh manusia, menjadikan neraka semakin menyala. Ditambah dengan al-hijarah, dengan batu yang menjadi semakin sempurna panasnya. Nasallallahu afiyah. Yang dalam satu riwayat, batunya adalah hijaratul kibrit. Batu belerang yang tatkala terkena api semakin menyala dia. Semakin panas dia. Sehingga azab yang diberikan kepada penduduk neraka itu semakin dahsyat, semakin berlipat-lipat dari hari demi hari, semakin bertambah azabnya. Iya, Alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam ayat yang berikutnya senada dengan ayat tadi Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 24 fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin maka jagalah diri-diri kalian dari neraka takutlah kalian semua dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang disediakan untuk orang-orang kafir. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ayat yang lainnya dalam surat Al-Lail ayat 14. Fa'amdhartukum naron talawwa. Maka aku peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala dengan nyala yang luar biasa panasnya. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, apinya ini sampai 70 kali lipat. Narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api kalian ini yang dinyalakan kalian ini cuma satu bagian daripada 70 bagian dari api neraka jahanam. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, inna hadhihi lakafiyatun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini sudah cukup untuk menyiksa. Sungguh, api dunia sudah sangat menyakitkan. Api dunia sudah cukup sangat-sangat dahsyat kalau seandainya membakar seorang insan. Sangat tersiksa seorang insan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, Innaha fuddilat Bitis'in wa sittina di'fa. Sesungguhnya apinya nanti di neraka. Itu akan dilipat gandakan menjadi, ditambah lagi, ditambah lagi menjadi 69 kali. Tambahannya dari api dunia yang sudah ada. Khatalimana ya yakum. Demikian juga posisinya. Allah Azza wa Jalla menyatakan lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-16. Dan untuk mereka ada naungan dari api neraka. Wa min tahtihim dzulal dan juga dari arah bawahnya ada api neraka. Atasnya diberikan api neraka yang sangat panas dari bawahnya juga diberikan api neraka, lapisan api neraka yang sangat panas. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itulah Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hambanya dengan azab seperti ini. Ya ibadi fattakun, maka pahai para hambaku, takutlah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Agar ditumbuhkan rasa takut takut dengan api neraka. Yang Allah Azza wa Jalla menakut-nakutkan kita semuanya dengannya. Sehingga al-khasyah, rasa takut dengan azab api neraka, itu merupakan bahagian dari ibadah yang agung dalam ayat ini. Menumbuhkan rasa takut dengan merenungkan, mendadaburi, menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, tentang dahsyatnya api neraka. Ya. Sambil kemudian kita menumbuhkan rasa takut kita akan dahsyatnya api neraka. Maka yang seperti ini merupakan ibadah yang agung. Yang akan menjadikan hati-hati menjadi lembut. Menjadikan hati-hati menjadi yang sekeras apapun insya Allah akan bisa menjadi lembut. Tatkala ditumbuhkan rasa takut kepada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian sifat-sifat atau bab setelahnya Beliau membawakan, Anda nukilkan Barakallahu Fikum, tidak semuanya dibaca, mengingat waktu yang tidak memungkinkan. Beliau membawakan sebuah bab, Ru'yatun nari tubgil khaifa minha. Melihat neraka, itu akan bisa menjadikan menangis orang-orang yang takut dari api neraka. Baru melihat belum masuk ke dalamnya. Itu sudah cukup membuat sedemikian ngeri dan takutnya. Sebagaimana beliau bawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah alaihi salatu wasallam walladzi nafsi biyadihi Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau ra'aitum ma ra'aitu walabakaitum kathira. Kalau seandainya kalian melihat apa yang sudah aku lihat, yakni neraka. Ladahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Walabakaitum kathira. dan niscaya kalian akan banyak menangis. Ya. Kalau wa ma ya Rasulullah? Apa yang Anda lihat wahai Rasulullah? Qala al-jannah wan nar surga dan neraka. Akhrajahu Muslim dikeluarkan oleh lima Muslim rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam ditampakkan surga, ditampakkan neraka. Kemudian beliau menggambarkan kepada para sahabat, seandainya para sahabat manusia melihat bagaimana dahsyatnya api neraka, mereka nggak akan bisa. Kecuali tinggal menangis dan menangis. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, walau kharajtum fi su'adat. Ya. Wala taladzatun bin nisa'i Ada furush Kalian tidak akan bisa lagi bersenang-senang dengan istri kalian di tempat tidur. Kalau sudah melihat neraka, dahsyatnya neraka. Terbayang-bayang terus akan dahsyatnya azab neraka. Sudah nggak bisa lagi bersenang-senang dengan istri di tempat tidur. Kalian akan terus pergi ke tempat-tempat ketinggian-ketinggian meminta kepada Allah Azza wa Jalla mohon ampun. Ya, karena betapa ngerinya pemandangan yang dilihat dari dahsyatnya api neraka. Sehingga di antara hikmah Allah Azza wa Jalla kepada kita, para hamba-hambanya, tidak ditampakkan azab, tidak diberikan, ya, ditampakkan azab secara nyata di mata-mata manusia, karena manusia tidak akan mampu. Untuk bisa melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Akan menjadikan seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah. Tatkala melihat dahsyatnya api neraka. Yang ada tinggal menangis dan menangis. Yang ada tinggal, barakallahu fikum, bersedih, ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dia sampai tidak akan bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan hidup di dunia. Karena hikmah inilah pemandangan dahsyatnya api neraka cukup digambarkan dalam beberapa hadis. Ya, bukan dengan pandangan nyata kedua mata manusia. Fadaliman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya lamma kusifati syamsu ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaum qad afdha'u minha ketika terjadi gerhana matahari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan saya melihat neraka Nabi dengan keimanan beliau dengan ketakwaan beliau mampu dan melihat api neraka dengan izin Allah azza wa jalla Falam araman waran kal Aku tidak pernah melihat pemandangan api neraka dahsyatnya seperti pada hari ini. Ya. Tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan di hari itu. Khanafidin azanallahu yakum. Sehingga tatkala seorang insan sedang mengalami gerhana, salah satu daripada sunnahnya adalah memperbesar rasa takut. Menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena gerhana ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hambanya. Sempat Rasulullah alaihi salatu wasallam diperlihatkan kepada beliau neraka tatkala gerhana matahari di zaman beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya Beliau membawakan bab al-buka min khasyatin nari. Menangis karena takut dari api neraka. Keutamaan menangis karena takut dari api neraka. Dan ini yang harus kita latih diri kita. Menangis di dunia akan bisa mengantarkan kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi sebaliknya tatkala seorang insan di dunia senantiasa tertawa, nggak pernah menangisi kesalahan dan dosa-dosanya, maka ini merupakan tanda bencana dan kebinasaan karena dia akan bisa menangis nanti di alam akhirat dengan tangisan yang akan menghabiskan seluruh air mata. Bahkan tangisannya akan berubah menjadi tangisan darah tatkala air mata sudah habis. Subhanallah. Sebaliknya tatkala hamba-hamba Allah Azza wa Jalla membiasakan diri menangis di dunia. Mengingat dahsyatnya api neraka. Mengingat azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyesali daripada dosa-dosa yang terlanjur dia kerjakan. Maka dia akan diberikan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah wa qad takatsaratin nususu fi anna al-buka min khasyatillah yaqtadi najata minha. Telah banyak dalil-dalil nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya menangis karena takut kepada Allah itu akan bisa menjadikan seorang insan selamat dari neraka. Selamat. Ya. Wal buka khaufa minan nari jahannam menangis karena takut dari neraka jahanam. Wahwal buka min khosyatillah, buka menangis karena takut kepada Allah. Li'annahu buka min khosyati iqabillahi wa suhtihi. Karena menangis yang akan atau yang disebabkan karena takut dari azab Allah, kemurkaan Allah. Wal bu'di anhu dan menangis karena ingin menjauh dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla ya atau menangis karena barakallahu fikum dia menjauh dari Allah azza wa jalla wa an rahmatihi dari rahmat Allah wa an jiwarihi dari mendekat kepada Allah wa dari karomati dan juga menjauh dari surga dia tangisi apa yang sudah dia telanjur kerjakan sudah menjauh dari Allah menjauh dari amal soleh menjauh dari majelis ilmu menjauh dari ketaatan kepada Allah. Dia tangisi semua kesalahan-kesalahannya tadi. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia mendapatkan barakallahu fikum keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau bawakan di sini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'udal laban fi dhir'i. Sampai air susu masuk kembali ke dalam ad-dhir'i. Ke dalam tempat penambungan susunya di binatang ternak. Sesuai itu yang mustahil. Air susu yang sudah diperas oleh tuannya masuk kembali ke dalam puting susu binatang ternak tersebut. Gak akan mungkin. Sebagaimana hati tidak akan mungkin seperti itu, demikian juga orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan mungkin. La yali Tidak akan masuk ke dalam api neraka. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata di mana yakum. Keutamaan yang luar biasa jaminan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang senantiasa takut. Takut dari api neraka. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana tidak mungkinnya air susu kembali ke dalam putingnya. Dalam hadis setelahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW menyatakan, "Ainan la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang sama sekali tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama tangisan atau mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang bergadang dia. Tidak tidur karena berjaga-jaga di medan jihad fi sabilillah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan menangis. Dan yang namanya menangis tatkala takut dari azab Allah Azza wa Jalla akan bisa semakin sempurna tatkala dia mengenal sifat-sifat neraka. Mengenal bagaimana dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla dalam neraka tersebut. Dia akan mudah untuk bisa mengetahui atau dia akan mudah untuk menyentuh hatinya untuk menangis karena Allah Azza wa Jalla tatkala dia mengetahui betapa dahsyatnya sifat-sifat daripada api neraka yang diterangkan dalam syariat ini. Sehingga Masya Allah, mu'alif Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat yang sangat-sangat mengerikan dalam kitab yang mulia ini. Ya, di antaranya seperti yang insya Allah kita akan baca ya. Misalkan di antara bab yang beliau bawakan adalah tentang abu abu jahannam wa mughallaqatun 'ala ahliha. Pintu-pintu neraka Jahannam yang dia senantiasa terkunci rapat-rapat kalau penghuninya sudah masuk ke dalamnya. Terpenjara. Kalau seandainya seorang insan sudah dimasukkan ke dalam Jahannam, maka tidak akan mungkin dia bisa keluar darinya. Mughallaqah, terpenjara di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka semuanya. Neraka Jahannam memiliki tujuh buah pintu. Setiap-tiap pintunya itu memiliki bahagian-bahagian lagi yang terbahagi-bahagi lagi. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Seorang insan tidak akan bisa keluar darinya sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya waqad wasafa Allahu bi abwabaha mughallaqatan ala ahliha Allah mensifatkan pintu-pintu jahanam senantiasa tertutup kalau penghuninya sudah masuk. Qala innaha alaihim fi amadim mumaddadah. Sesungguhnya mereka itu di dalam neraka jahanam senantiasa terpenjara, tertutup rapat-rapat. Di dalam tiang-tiang yang dipancangkan mereka diikat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alaihim narum mu'sodah. Ya. Buat mereka adalah api neraka yang senantiasa tertutup, terpenjara orang-orang yang ada di dalamnya. Fadaliman rahimani wa rahimakumullah. Tiada yang menjadikan seorang insan bisa keluar dari neraka jahanam. Jangankan keluar, minta diringankan sedikit saja. Minta diringankan azabnya sebentar saja. Itu tidak ada yang ada adalah semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sana ada pagar-pagar yang mengelilingi orang-orang yang ada di dalam azab-azab api neraka. Belum bawakan bab ihatah suradiqa jahannam bil kafirin. Diliputinya pagar-pagar di dalam neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha Sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang meliputi mereka, mengelilingi mereka sehingga mereka tidak akan bisa selamat darinya sama sekali. Ya. Kata beliau as-suradiq qala az-zujjat as-suradiq kullu ma ahata bi syai segala sesuatu yang mengelilingi seorang. Ya. Nahwa syiqqah fil midrab wal haid al mujtamal ala syai. Seperti pagar atau dinding yang senantiasa meliputi suatu perkara. Orang yang diadab dalam api neraka sudah jahanamnya nggak akan mungkin terbuka. Dia sendiri di dalam azabnya diliputi, dikelilingi oleh pagar yang sangat-sangat rapat dari azab atau nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat yang istilahnya ya Allah azza wa jalla menyatakan sehingga orang tersebut tatkala kepanasan dia minta minum. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka kehausan minta minum, maka mereka akan diberikan minum dari air yang sangat panas seperti al-muhal seperti tembaga yang dipanaskan sampai meleleh yang bukannya menghilangkan dahaga bukannya menghilangkan hausnya meredam rasa panasnya tapi justru yashfil wujuh membakar wajah-wajah mereka terkelupas daging-daging wajah mereka nasallahu afiyah dikarenakan saking panasnya air yang mereka minum di dalam api neraka tersebut. Khatalimana azanullah yakum. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 21 dan 22. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minna min ghammin u'idu fiha wa dhuqu azab al-harid. Maka mereka mendapatkan cambuk-cambuk dari besi cemeti-cemeti dari besi. Ketika dicambuk kesakitan, dicambuk kesakitan, mereka ingin keluar, ingin lari. Ya. Karena lagi disiksa semacam tadi, mereka ingin lari. Kullama aradu ayakhruju minha, wa'idu fiha. Setiap kali mereka ingin lari dari cambukan-cambukan tersebut, mereka ditarik kembali. Dikembalikan kembali ke dalam azab-azab semacam tadi. Kemudian dikatakan, Wadhuku azab al-hariq. Rasakanlah dari azab yang membakar tersebut. Khataliman rahiman wa rahimakumullah. Sehingga nggak ada, bisa berpindah tempat. Mau lari cari selamat sebentar saja. Walaupun cuma sesaat. Tidak bisa. Karena setelah dipagar dalam surodik yang sangat-sangat rapat. Dalam keadaan dia terpenjara, ditutup pintu-pintu jahanam yang tidak akan mungkin bisa dibuka oleh orang-orang yang diazab di dalamnya. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan bab syiddati harriha wa zamhariraha. Ya, bab tentang dahsyatnya panasnya api neraka dan juga dinginnya api neraka. Tayyib. Beliau membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil har. Kul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Orang-orang munafikun mengatakan, jangan kalian berperang di musim panas seperti ini. Ya. Orang-orang munafikun mengatakan, jangan kalian berperang di musim panas. Katakan wahai Nabi, neraka api neraka jahanam itu lebih panas daripada seperti itu. Kalau mereka mau memahaminya. Ya. Panasnya barakallahu fikum Ya. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah sebuah hadis. Bahwasanya di antara azab daripada neraka jahanam itu ada yang sangat panas, ada yang sangat dingin. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ishtakatin naru ila rabbiha." Neraka itu mengeluh kepada Allah. Faqalat ya Rabbi akala ba'dhi ba'dha fana fanafsin fanafasani. Ya. Fanafisni. Kata neraka, wahai, roh, wahai robku, anggota badanku telah memakan anggota badanku yang lainnya. Ya. Maka berikanlah aku nafas agar bisa melonggarkan kondisi yang sudah sangat sempit. Ya, sudah ingin menghimpit para ahlu nar. Akhirnya neraka memangsa sebahagian badan neraka dengan yang lainnya. Fa'adzina laha fi nafasaini diizinkan raga untuk bernafas dua macam nafas. Nafasun fis saifi, nafas di musim panas. Wa nafasun fis syita'i, nafas di musim dingin. Ya, karena dua-duanya azab. Seorang ketika di dunia saja, kalau kepanasan luar biasa, tersiksa. Demikian juga ketika kedinginan, tersiksa luar biasa. Demikian juga dalam neraka. Ya, itu terdapat panas yang luar biasa dan dingin yang luar biasa. Sehingga kedua-duanya atau neraka dalam keadaan memangsa bahagian yang satu dengan yang lainnya. Minta diberikan nafas oleh Allah agar menjadi longgar. Tidak saling makan bagian neraka yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya diizinkan nafas satu kali di musim panas dan satu kali di musim dingin. Kata beliau alaihi salatu wasalam, fa asyaddu ma tajidun minal har min sumumiha. Dan hawa panas yang kalian dapati di dunia ini, yang paling panasnya, itu adalah bagian daripada hawa panasnya nafas api neraka. Ya, hal ini menunjukkan neraka sudah ada sekarang. Dalam sekian banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan waquduhan nas wal hijara uiddat lil muttaqin. Yang bahan bakarnya adalah neraka, bahan, bahan, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang eh uiddat lil kafirin. Astagfirullah. Disediakan untuk orang-orang kafir. Sudah ada. Sudah disediakan. Ya, termasuk tanda-tanda keberadaan neraka juga sebagaimana dalam hadis ini. Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyebutkan hawa panas yang kalian dapati di dunia ini, yang sangat panas, ya itu baru uapnya, nafasnya, yang kemudian menimbulkan panas di dunia ini. Wa asyaddu ma tajiduna minal bard min zamhaririha dan hawa dingin yang kalian dapati paling dingin itu merupakan bagian dari zamharirnya, hawa dinginnya api neraka. Ya, muttafaqun alaih, hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Dalam keadaan ikhwan ifidina azinullah yakum. Ini baru nafasnya. Belum panasnya yang membakar. Ya. Kemudian beliau juga membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Lau kana fi hadal masjid mi'atu alfin aw yazidun, wa fihim rajulun min ahli nar, fatanafasa, fa asobahum nafasahu nafasuhu, lah tarqal masjidu wa man fihi. Kalau seandainya di dalam masjid ini ada seratus ribu atau lebih manusia. Kemudian ternyata ada satu orang penghuni neraka. Satu orang penduduk neraka yang baru diazab dalam neraka. Berada di sekumpulan seratus ribu manusia di masjid ini. Fatanafasa. Kemudian orang yang baru diazab di neraka dari bernafas, mengeluarkan nafasnya. Ya. Maka apa? Kemudian nafasnya bisa menimpa mereka semuanya. Ini saya masjid ini akan terbakar dengan penghuninya yang 100 ribu orang tadi. Itu baru nafasnya orang yang baru diazab di neraka. Panasnya berbekas. Panasnya masih bisa menimbulkan efek bakar yang luar biasa. Sekalipun ada 100 ribu orang dalam satu masjid berkumpul, akan bisa hangus semuanya gara-gara nafas yang satu orang yang baru saja dibakar dalam api neraka. Khataliman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam keadaan apa? Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib. Ini baru pengaruh panasnya api neraka. Baru pengaruhnya. Belum panas yang sesungguhnya. Belum panasnya api neraka yang betul-betul membakar. Ya. Satu orang yang diazab, kemudian dia masih mengalami hawa panas luar biasa sehingga dia masih bernafas, masih hidup. Ya, ini diantara dahsyatnya api neraka. Tatkala seorang diazab di neraka, dia tidak akan mati. Tapi yang ada adalah dia hidup, masih bernyawa, dan mengalami azab yang luar biasa sampai bisa menimbulkan nafas. Dan kalau seandainya orang yang diadab dalam api neraka dimasukkan ke dalam sekumpulan seratus ribu manusia. Kemudian dia mengeluarkan satu desahan nafasnya dari sisa-sisa uap azab api neraka. Terbakar semuanya dengan masjid-masjidnya. Terbakar semuanya dengan masjid-masjidnya. Gambaran luar biasa tentang panasnya api neraka yang Allah Azza wa Jalla sediakan. al alaihi Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Karena memang neraka itu di panaskan, senantiasa dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari hari ke hari itu neraka tidak pernah berhenti dipanaskan, terus dipanaskan, terus dipanaskan sampai masanya manusia nar dimasukkan ke dalamnya. Ya. Akhirnya mereka dalam keadaan ya dimasukkan ke dalamnya eh, neraka sudah sedemikian panasnya. Kemudian di antara yang menjadikan semakin panas neraka juga adalah dosa-dosa Bani Adam. Dosa-dosa manusia. Maka beliau membawakan bab suci rojahan jahannamu. Ya. Bi khotoya Bani Adam. Semakin dipanaskan neraka jahanam karena sebab dosa-dosa dan kesalahan Bani Adam wa ghadabullah alaihim ba'da dukhuliha dan karena sebab kemurkaan Allah marahnya Allah setelah manusia dimasukkan ke dalam neraka ya jadi semakin marah Allah semakin panas neraka semakin banyak dosa-dosa seorang insan semakin bertambah panas api neraka ya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam surat At-Takfir wa idzal jahim su'irat dan jika neraka jahil itu dipanaskan. Ya. Qala Zujat su'irat uqidat marratan ba'da marrah. Zujat menyatakan, yakni dipanaskan, dinyalakan. Satu tahap demi satu tahap. Terus dipanaskan, terus dipanaskan, terus dipanaskan. Ya. Kemudian, di antara asbabnya, panasnya itu karena sebab dosa-dosa Bani Adam yang dilakukan di kehidupan dunianya. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, "Hadza yaqtadi ya, anna tas'ira jahannam haitsu su'irat innama su'irat bi khotoya bani Adam." Ya, hal ini menunjukkan konsekuensi bahwasannya dipanaskannya neraka jahannam. Ya, bagaimana dia dipanaskan? Sesungguhnya itu disebabkan karena dosa-dosa kesalahan-kesalahan Bani Adam. Allati taqtadi ghadaballahi ta'ala alaihim yang mengharuskan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Fatasdadu jahannam hina idzin talahuban wa tasa'urud. Maka semakin bertambah jahannam pada hari itu, tambah panas, tambah menyala, tambah panas, tambah menyala. Subhanallah. Ya. Asbabnya karena dosa-dosa. Sehingga di antara asbab yang bisa memadamkan panasnya dosa-dosa adalah dengan bertaubat. Beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mendinginkan dengan taubat seorang insan ya tidak jadi seorang insan untuk diazab dalam api neraka jahanam dengan taubat termasuk dengan amal saleh termasuk dengan bersedekah ya wa inna sadaqata tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'u naro sesungguhnya sedekah itu akan bisa memadamkan kesalahan-kesalahan ya tudfi'u tudfi'u al-khati'ata dosa-dosa digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti api yang sangat panas. Sehingga bisa dipadamkan, disejukkan dengan sedekah. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, walau Takutlah kalian, lindungi diri neraka, diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma. Bersodakoh, itu asbab dinginnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga beliau melanjutkan, ya, Qala hadza kama anna bina'a dauril jannati ya ghursul asyari wa yahsulu bi a'mali yahsulu bi a'mali bani adam as-salihah min adz-dzikr wa ghairihi. Ya, demikian juga sebagaimana bangunan-bangunan istana-istana di surga. Itu juga ya, termasuk juga tanam-tanaman di surga. Itu juga bisa dihasilkan dengan amalan-amalan soleh Bani Adam. Ya, seperti zikir dan yang lainnya. Tatkala seorang Bani Adam di dunia, dia setelah beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya, kemudian dia mengiringkan dengan amal soleh, dengan berzikir, bertaubat, beristighfar, beramal soleh yang lainnya, maka itulah bangunan-bangunan yang akan dia dapatkan dari istana-istana surga. Tanam-tanaman, ya, yang seperti Rasulullah SAW sebutkan, man qala subhanallah bihamdihi, ya ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa mengatakan subhanallah bihamdi, bertasbih, akan ditanamkan bagi dia sebuah pohon kurma di surga. Ya, jadi zikir, ibadah, amal soleh, bersedekah dan seterusnya, itu adalah bangunan-bangunan yang seorang insan akan membangun dengannya, ya, bangunan istana di surga. Tapi kalau dosa yang dia kumpulkan, maka itu adalah panasnya api neraka yang akan terus ditambahkan untuk dirinya. Tayyib. Fadaliman rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika husnu ma fiha min azwajat wa ghairihin. Demikian juga kebaikan yang ada di dalamnya berupa istri-istri dan selain mereka. Ya, yatazayada bi tahsinil a'mal salihah. Istrinya semakin cantik, istrinya semakin membahagiakan. Istrinya semakin membuat dia sempurna kebahagiaannya di surga. Itu akan bisa bertambah tatkala dia terus memperbaiki amalan-amalannya di dunia membenahi amal solehnya di dunia. Apa yang masih kurang? Ayo dibenahi. Jangan cuma bangunan dunianya saja yang dibenahi. Ya, bangunan dunia kalau sudah robek atau kalau sudah gugur semennya dan seterusnya langsung diperbaiki. Subhanallah bangunan akhiratnya ditelantarkan. Ajib. Ya semestinya bangunan akhirat diperbaiki. Istrinya yang belum bagus diperbaiki. Akhlaknya yang belum sempurna disempurnakan akhlaknya. Ya, ibadahnya yang belum sempurna disempurnakan ibadahnya. Ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan bangunan istana seorang insan di surga kata beliau rahimahullahu taala. Fadali mana yakum. Ya. Demikian juga ya, fakadzalika jahannam tus'ar wa wa tazdadu alatul azafiyah bikaswati dzunub bani adam. Demikian juga jahannam. Semakin dipanaskan, semakin ditambah alat-alat penyiksanya. Nanti disebutkan di belakang berbagai macam alat-alat penyiksa seorang di neraka jahanam ada ular, ada kalajengking, ya, ada minuman-minuman yang sangat dahsyat yang bisa menghancurkan usus-usus dan seterusnya. Alat-alatnya akan semakin ditambah. Tatkala semakin bertambah dosa-dosa kata beliau. roti dzunubi bani Adam. Dengan semakin bertambahnya dosa bani Adam, maka panasnya semakin ditambah jahanam tersebut dan juga alat-alat penyiksanya itu juga akan ditambah berbagai macam ragamnya. akhir. Ya. Wa khotoyahum Ya, ta'ala alaihim. Dan juga karena sebab kesalahan dia dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Khadaliman yakum. Kemudian beliau membawakan tentang taghayyudun nar wa wa dukhanuha wa syarabuha wa Ya, suara gemuruhnya neraka. Ya, api dunia aja kalau besar suaranya mengerikan. Ini neraka yang berlipat-lipat panasnya yang berlipat-lipat dahsyatnya ya akan bersuara bergemuruh berasap mengeluarkan bunga-bunga api dan mengeluarkan ya lidah-lidah api nyala-nyala yang luar biasa ya kata Allah Subhanahu wa taala bal kadzabu bisaah wa a'tadna liman kadzdzaba bisaati sa'ira idza ra'atuhum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira dalam surat Al-Furqan ayat 11 dan 12 Bahkan mereka justru mendustakan hari kiamat. Maka kami sediakan untuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat <clears throat> neraka sair. Kalau ya, neraka sair melihat mereka dari jauh belum masuk. Sudah jengkel neraka sair. Sudah mengeluarkan rasa jengkelnya. Ya. Kemudian mereka mengeluarkan atau neraka sair tersebut mengeluarkan apa? suara sampai orang-orang yang hendak dimasukkan dalam neraka sa'ir tersebut mendengarkan taghayyudha wa zafiru, suara gemuruh ya dan suara nyala api yang sangat menakutkan tadi. Bersuara. Ta'ib, Kemudian apa? <clears throat> Hampir-hampir barakallahu fikum neraka sa'ir ini neraka tersebut mengeluarkan apa? bunga-bunga apinya. Kita tahu api kalau di dunia mengeluarkan bunga-bunga api. Kalau sudah bergemuruh, ya ada percikan-percikan bunga-bunga apinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'a la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ya. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufr dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke 30 sampai 33. Pergilah kalian menuju naungan yang memiliki tiga cabang. Ya. Tapi naungan tersebut tidaklah menyejukkan, tidak pula melindungi dari panas. Ya. Naungannya api sebagaimana tadi. Lahum min fawqihim dhulalun minan Mereka memiliki naungan dari api neraka. Ya, wa min tahtihim dan dari bawahnya juga ada api neraka. Ternyata kata kata Allah Azza wa Jalla innaha tarmi bisyarar. Neraka tersebut melemparkan bunga-bunga apinya hal kasur seperti istana yang besar. Ya. Sangat besar bunga-bunga apinya. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyatakan syarar kal kusur wal madain. Bunga apinya seperti istana dan juga seperti kota besarnya, melempar, terlempar ke sana, terlempar ke sini, sangat-sangat besarnya bunga-bunga api tersebut. Ka'annahu jimalatun sufur seperti ya onta yang berwarna kuning. Warnanya ya terlempar ke sana, terlempar ke sini. Itu baru bunga-bunga apinya. Ya. Yang mana apinya tentunya lebih besar, lebih mengerikan lagi. Khataliman azinallahu yakum. Kemudian juga dalam neraka ada lembah-lembahnya di lembah jahanam ya lembah neraka jahanam ya kata beliau membawakan beberapa riwayat dari asar-asar dari para salaf ya terkait dengan wad jahannam audiyatu jahannam ya dari Tariq bin Zaid dari Aslam dari Atha bin Yasar qala al-wail wajun fi jahannam wail sering kita mendengarkan wailun ya wailul yauma idzil mukazzibin misalnya neraka wail ya untuk orang-orang yang mendustakan pada hari itu kata Abu bin Yasar rahimahullah Beliau menafsirkan makna daripada wail ay wadin fi jahannam, lembah di jahannam. Lau sirat fihi jibalu dunya lama'at min harri. Kalau seandainya lembah uh, dilewatkan gunung-gunung dunia yang besarnya begitu, gunung-gunung yang sedemikian kokohnya di dunia dilewatkan di atas lembah jahanam tersebut, niscaya akan meleleh, hancur gunung tersebut. Ya, kenapa min harih? Karena panasnya lembah tersebut. Ya. Kata Abu Iyad rahimahullah, qala wailun wadin yasilu min sudidin. Wail adalah lembah yang mengalir di sana nanah-nanah penghuni neraka tatkala manusia-manusia penghuni neraka dalam keadaan diazab, mengalir luka-luka mereka. Ya. Mengalir darah, nanah dan luka-luka cairan luka mereka terus sampai menjadi sebuah sungai yang mengalir di lembah tersebut. Ya, itu yang akan menjadi makanannya ahlun nar, dimakan oleh penduduk neraka yang lainnya. Baik. Kemudian beliau menyatakan apa? Tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59 fasawfa yalqawna ghayya ya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata tabi'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya maka datanglah generasi setelahnya yang mana mereka ini menyanyiakan salat mengikuti syahwat ya maka mereka akan masuk ke dalam lembah ghayya apa itu ghayya bagi orang-orang yang mengikuti syahwat dan menyanyiakan salat kata Abu Ubaidah ibn Abdullah ya kata beliau wadin fi jahannam khabithu ta'am ta'idul qa'r yaitu lembah dalam neraka Jahannam yang sangat buruk sekali rasanya ya sangat tidak sedap sekali rasanya dan juga sangat dalam dasarnya ya sangat dalam dasarnya ya sebagaimana yang disebutkan ya Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang lembah jahanam. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tatkala para sahabat mendengarkan suara dentuman sesuatu yang jatuh dengan suara yang keras. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Atadruna ma Tahukah kalian apa suara apa tadi? Kata Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah Adam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Hada hajarun itu adalah sebuah batu. Ulqiya ya fi nari jahannam mundu sab'ina Khalifa. Batu yang dilemparkan, <clears throat> batu yang besar dalam sebuah riwayat, batunya ini seperti onta yang lagi gunting. Ya. Besar sekali batunya. Dilemparkan dari bibir jahannam sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilemparkan. Wahyatahwi. Ya, batu tersebut terus Wahwa yahwi terus jatuh. Ya, hatta intaha ila qa'riha al-an. Sampai sekarang baru jatuh di dasar jahanam tersebut. Selama 70 tahun baru sampai di dasarnya. Ya, sehingga curang jahanam sedemikian dalam. Sampai-sampai batu yang besarnya seperti onta yang lagi bunting. Tidaklah ya sampai di dasarnya terus jatuh melayang kecuali setelah mengalami waktu 70 tahun lamanya. Ya, inilah yang dikatakan sebagai al-ghayya atau lembah jahanam yang disediakan untuk orang-orang yang menyanyikan salat, orang-orang yang memperturutkan syahwat. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kemudian juga beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Bilal bin Abi Burdah ya wa arsala ilayya innahu balaghani anna fin nari bi'ran ya Aku berkata, kata Muhammad bin Wa'si rahimahullah, aku berkata kepada Bilal bin Abi Burdah. Ya, kemudian beliau <clears throat> mengirim surat kepadaku. Ya. Kemudian beliau menyatakan sesungguhnya sampai kepadaku khabar bahwasanya di dalam neraka itu ada sebuah sumur yuqalu laha jubbul hazan dikatakan sebagai lembah kesedihan sumur yang ada di neraka yang dikatakan sebagai lembah kesedihan. Orang kalau sudah masuk ke sana mengalami kesedihan yang tiada taranya. Yukhadul mutakabbirun fayuj'aluna fi tawabit min hadid. Kemudian diambillah orang-orang yang sombong. Ancaman buat orang-orang yang mutakabbir. Menyombongkan diri. Kemudian mereka dijadikan, dimasukkan ke dalam peti-peti mayat. Dimasukkan dikunci dalam peti-peti mayat min hadidin min nar. Dari besi, tapi besinya dari api neraka. Besi yang terus menyala. Ditutup di dalam besi tersebut. Ya, thumma yuj'aluna fitil kalbiar. Kemudian diletakkan ke dalam sumur tadi yang dikatakan sebagai jubbul hazan, sumur kesedihan. Ditaruh di peti-peti, ya, terbuat dari besi yang sangat panas, lalu dimasukkan ke dalam dasar sumur. Summa tutabbaq alaihim jahannam min fawqihim. Kemudian ditutup neraka jahanam dari atas mereka. Ya, ini akibat daripada dosa al-mutakabbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Subhanallah, tidak akan mungkin bisa terlepas dengan besi atau peti mati, peti mayat dari besi yang dipanaskan saja sudah dikunci, tidak mampu untuk keluar. Apalagi kemudian ditutup neraka jahanamnya khadaliman azanullah yakum. Ya. <clears throat> Kemudian beliau membawakan sijnu jahannam wa narul anyar Penjaranya neraka jahanam dan juga apinya api. Sudah api, ya, apinya apinya lagi. Subhanallah. Yang menjadikan nyala semakin panas. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi SAW menyatakan yuksyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amfar dzar fi suaril insan atau fi suaril nas. Akan dibangkitkan, dikumpulkan orang-orang yang sombong. Ya. Orang-orang yang menyombongkan diri pada hari kiamat dalam bentuk seperti semut yang kecil. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai daripada amalan. Ketika di dunia dia membanggakan dirinya. Membesarkan dirinya. Menganggap dirinya besar. Menganggap dirinya tinggi. Ya nanti di akhirat dia akan dikecilkan oleh Allah Azza wa Jal. Menjadi seperti seekor semut. Tapi bentuknya manusia. Visualin, visualin nas. Ya'luhum kulla syai'in minas sirar. Ya, sehingga dia dalam keadaan apa? Ya, terinjak-injak, direndahkan. Ya, oleh segala sesuatu karena saking kecilnya orang tersebut. Hatta yudkhilu sijnan fi jahannam yuqalu lahu bulus sampai kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara dalam neraka jahanam yang dikatakan sebagai penjala bulas. Fata'lahuhum narul aniyah. Kemudian mereka diliputi oleh apinya api. Ya, ini balasan untuk orang-orang yang berlaku sombong ketika di dunia. Baik, setelah itu, setelah dia dalam keadaan dimasukkan ke dalam penjara, ya, yusqauna min tinatil khibal dia kemudian diberikan minum dari tinatul khibal. Apa itu tinatul khibal? Usaratu ahlina. Yaitu cairan-cairan lukanya ahli neraka. Ya, yang mengalir yang sangat busuk rasanya, ya, sangat buruk rasanya, sangat panas dan juga ya alhamdulillah, ya, sangat-sangat ya tersiksa dengan makanan tersebut. Akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad ya wa hadisun hasan. Dikeluarkan oleh Muhammad Tirmidzi dan Imam Ahmad dan dikatakan oleh beliau sebagai hadis yang hasan. Khadaliman azinullah yakum. Ya. <clears throat> Ini diantara bahaya daripada dosa al-kibar. Dosa menyombongkan diri. Untuk kita senantiasa berlatih. Untuk menjadi orang yang mutawadik. Rendah hati. Yang menjaga dari bangga diri. Ya. Bangga diri. Mengangkat atau merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Hilangkan yang seperti itu ya ikhwah. Itu musibah bencana luar biasa. Ya, merasa lebih baik dari orang lain. Itu bencana luar biasa yang akan bisa mengantarkan kepada bencana yang sangat dahsyat nanti yang akan diberikan di lembah neraka jahanam. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah awha ilayya antawadau, hatta la yaghfara ahadun ala ahad, wa la yabghi ahadun ala ahad. Saya, Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, mewahyukan kepada diriku untuk kalian saling berendah hati. Saling rendah hati. Sampai satu orang tidak akan pernah merasa lebih bangga, lebih baik dari orang lain. Ya, satu orang tidak merasa pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, dan juga tidak akan pernah membanggakan diri atau sampai melampaui batas dengan orang lain. Subhanallah, karena yang namanya sifat takabur, merasa lebih baik, ya, itu adalah bencana luar biasa yang akan didapatkan oleh pelakunya nanti di akhirat, kehinaan di atas kehinaan, azab di atas azab.